Misalnya karena itu biasanya digunakan di tempat cuci mobil. Biasanya. Untuk apa muncul? Untuk menyiram bagian bawah. Gak pernah ada cuci mobil yang pakai kasir, mana? Bukan eh, maghrib itu dia tidak membuat ruang yang kurang, apa? tidak ada kebutuhan ruang tidak ada kenapa karena dia kayak kayak apa dok dok dokrat masuk ke masuk di bawah mobil jadi besarannya itu karnet itu sama dengan ukuran setengah mana mobil jadi ini mobil iya karena itu bagian tengahnya dipasang. Sekarang pintu bagaimana? Ya sampai mobil hanya 5, mau masukkan kartunya 10 pegawai. Biasanya garlic itu sudah dibawa dan tanam. Sudah dibawanya ini. Jadi, sudah ada posisinya semua, tinggal di setel atau ditemani di ini. Cuci mobil, bengkel mobil besar. Dan tanam itu di tempat parkirnya orang masuk di situ tidak parkir sembarang kosong, oh butuh kesana ini. Tunggu dulu. Tekstil tidak begitu. Bisa juga begitu tanpa saya bengkel nanti besar sekali. Padahal di sini bengkel yang itu bengkel sederhana. Masa harus bengkel lebih mewah dan rumah? Jadi ambil adil yang sederhana saja yang biasa-biasa saja kalau cuci apa ini bagian mesin cuci cuma kilo berapa harusnya yang kalau itu itu tabungnya 5 kilo 2 tabung 3, 3 tabung ada 5 kilo ya kan harus dilihat berapa tahun kalau satu tahun berarti ukuran kecil dua tahun berarti ukurannya besar iya, itu itu standar yang kuambil adalah satu tahun atau dua tahun dan tertabung kan putarannya itu yang satu tabung itu sudah di situ mencuci sudah di mengering dia dua tabung di sini mencuci sebelahnya mengering itu beda ukuran kalau lima kilo satu tabung ada lima kilo, dua tabung pun lima kilo juga ada. lima kilo itu adalah kapasitas mesinnya untuk mencuci. Dia bisa mencuci sampai lima kilo, iya. Mas ada saya lebih tahu tentang mesin cuci ini? Kamu cuci dulu rumah? Pakai mesin cuci? Nah, iya. Pas di rumahnya orang saya tanya, lagu berapa kilo? 10 berarti masih kan 10 Hah? 10 kilo 10 kilo berarti Philips satu besarnya tuh ambil ruang kan? besar maka ukuran dari mesin cuci itu makin besar apalagi gunakan tabung kalau besar besarnya biasa normal yang normal yang mesin cuci yang dua tabung ini lingkarannya kan begini untuk lima kilo ya kan kalau 10 kilo kemungkinan kalau lingkaran sama berarti kedalaman yang berbeda kelas orang yang diukurkan pergerakan orang-orang salat apanya? orang berdiri sujud terukur masa semua standar standar orang yang dilihat apanya? sujud sujudnya karena ini dia rapat di lantai orang kalau sumpah yang orang orang jenazah tidak perlu pakai orang banyak kenapa karena tidak sujud yang dihitung adalah sujudnya orang karena itu ada hitungan besar ruang untuk orang ruang ibadah berapa ruang per berapa kali berapa orang satu orang tinggal kali untuk berapa orang di ruangan must be a bull. di tuh.